Aku bersaksi bahwasanya Tidak ada sesembahan yang berat disembah dan diibadai kecuali Allah. Tidak ada sekutu baginya dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan juga Rasulnya. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah SWT limpahkan kepada beliau, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Hadirin sekalian, para jemaah umrah, para penjara Masjid Nabawi, dan juga para mukimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal masih kita bersama Syekhul Islam Ibn Taimiyah di dalam kitabnya Al-Aqidah Al-Wasitiyah kitab yang membahas tentang masalah Aqidah Ahlu Sunnah Wal Jamaah yang berdasarkan Al-Quran dan juga hadis dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum. Masih beliau menyebutkan ayat-ayat yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Azza wa Jal Dan kita sampai pada firman Allah Qul innama harrama rabbiyal fawahish ma zahara minha wa ma batan Ila akhiril ayah Kemudian kita lanjutkan dengan firman Allah yang Allah eh, yang beliau sebutkan rahimahullah di dalam kitab ini yaitu Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa Berkata al-muallif Syekhul Islam Ibn Taimiyah wa qawlihi Ar-Rahmanu 'ala al 'arsy istawa. Kemudian beliau mengatakan menyebutkan firman Allah, "Tsumma istawa 'ala al 'arsy." Fi sittati mawadi'. Wa qawlihi, "Ya 'Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya." Barrafa'ahu Allahu ilayhi إليه يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا أأمنتم man fis السماء min fis السماء ay yakhsifa بكم ard fa هي hiya tamur am amintum man fis samai ay yursila حاصبا hasiba كيف نذير nadhir Beliau menyebutkan firman-firman Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Qur'an dan ayat-ayat yang tadi kita bacakan yang disebutkan oleh muallif disebutkan di situ di antara sifat-sifat Allah Azza wa Jal. Yang pertama adalah al-istiwa. Sebagaimana disebutkan pada dua ayat yang pertama. Demikian pula sifat Allah al-ulu. Dan bahasanya Allah SWT berada di atas. Inilah yang beliau maksudkan dengan menyebut firman-firman Allah yang tadi sudah kita bacakan. Ayat yang pertama adalah firman Allah Ar-Rahmanu 'alal arshistawa istawa. Ar-Rahman ini adalah nama lain, adalah nama di antara nama-nama Allah yang mengandung sifat Ar-Rahmah. Ar-Rahman adalah nama di antara nama-nama Allah yang mengandung sifat Ar-Rahmah. Dan ada yang mengatakan perbedaan antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Ar-Rahman adalah nama Allah yang mengandung sifat rahmat dan rahmat di sini adalah untuk seluruh makhluknya. Untuk seluruh makhluknya, baik yang beriman maupun yang kafir. Baik hewan maupun manusia, seluruh makhluk mereka mendapatkan bagian dari rahmat Allah Azza wa Termasuk diantaranya adalah orang-orang yang kafir. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasi'at kulla syai wasi'at rahmatuhu kulla syai dan rahmat Allah azza wajal ini mencakup segala sesuatu Maka orang-orang kafir yang mereka tidak beriman dengan Allah dan juga Rasulnya mereka juga mendapat bagian dari rahmat Allah karena rezeki yang Allah berikan kepada mereka adalah bagian dari rahmat Allah pemberian kesempatan, pemberian umur nafas yang Allah berikan kepada mereka ini adalah bagian dari rahmat Allah Azza wajalla. Allah memberikan mereka keturunan, memberikan kepada mereka istri dan seterusnya. Ini juga bagian dari rahmat Allah. Ar-Rahman ini adalah nama Allah mengandung sifat rahmat untuk seluruh makhluknya. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman yaitu Allah beristiwa di atas arsy. Arsh ini adalah makhluk Allah yang paling besar. Tidak ada makhluk Allah yang lebih besar daripada Arsh. Dan disebutkan di dalam sebuah hadis bahasanya perbandingan antara kursi Allah dengan Arsh Allah adalah seperti sebuah logam atau sebuah cincin yang dilemparkan di tengah padang pasir. Maka cincin tersebut adalah kursi. Dan padang pasir itu adalah ibarat arsh Allah. Ini adalah perbandingan antara besarnya kursi Allah dengan arsh. Dan kursi disebutkan di dalam hadis ini lebih besar daripada langit dan juga bumi. Dan di dalam sebuah ayat Allah mengatakan wasi'a kursiyu samawati wal ard. Kursi Allah ini meliputi langit-langit dan juga bumi. Di dalam sebuah hadis beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan perbandingan antara besarnya kursi dengan seluruh langit dan juga bumi adalah seperti sebuah logam atau sebuah e, e, sebuah cincin yang dilemparkan di padang pasir maka cincin itulah langit dan juga bumi sedangkan padang pasir itulah ibarat dari ibarat dari kursi artinya ini menunjukkan bagaimana besarnya kursi dibandingkan langit dan juga bumi. Dan arsh Allah ini lebih besar daripada daripada kursi. Arsh ini adalah alamun makhlukat. Ini adalah makhluk Allah yang paling besar. Dan dia adalah makhluk yang paling awal, yang paling pertama. Bahkan lebih awal daripada al-qalam. Yang telah diperintahkan Allah untuk menulis segala sesuatu. Maka arsh ini lebih dulu diciptakan oleh Allah daripada kolam yang diperintahkan untuk menulis segala sesuatu sampai hari kiamat. Karena di dalam hadis ketika Allah SWT menyuruh al-qalam yaitu pena untuk menulis segala sesuatu, di situ disebutkan wakana 'arshuhu 'alal ma' dan saat itu arsh Allah berada di atas air. Dan ini menunjukkan bahasanya arsh lebih dahulu diciptakan oleh Allah daripada Al-Qalam. Dan Allah SWT telah mensifatkan di dalam Al-Quran bahwasanya Arsh adalah Al-Majid. Dan dia adalah Al-Karim. Dan dia adalah Al-Azim. Dan ini menunjukkan sifat-sifat yang mulia. Yang dimiliki oleh Arsh Allah SWT. Dia adalah makhluk yang azim, yang besar. Dan dia adalah makhluk yang karim, yang mulia. Dan dia adalah makhluk yang luas, Al-Majid. Dan disebutkan di dalam ayat bahwasanya di sana ada malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah Azza wa Jalla untuk memikul arsh Allah SWT. Untuk memikul arsh Allah Azza wa Jalla. Dan ini semua adalah sifat-sifat arsh yang disebutkan di dalam Al-Quran demikian pula disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih harus kita yakini ya sebagaimana datangnya. Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Ar-Rahman beristiwa di atas arsy. Jadi maksud dengan istiwa secara bahasa adalah 'ala wartafa'a wa sa'ida wa saqar. Ini adalah empat kalimat yang merupakan makna al-istiwa yaitu 'ala wartafa', yaitu meninggi Istawa artinya adalah ala warkafa'a wa sa'ida wa yaitu meninggi dan menetap. Ini adalah pengertian istiwa secara bahasa dan ini ini dan ini adalah maklum yang indal Arab. Ini adalah maklum di antara orang-orang Arab. Mereka memahami makna al-istiwa. Bahwasanya istiwa adalah ala wartafa'a wa sa'ida wa itu meninggi dan juga menetap. Ini adalah makna istawa secara bahasa. Allah mengabarkan di dalam ayat ini dan Allah sebutkan ayat ini di dalam surat Qaha Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman beristiwa di atas arsy. Itu meninggi di atas arsy. Dan ini menunjukkan bahwasanya di antara sifat Allah adalah al-istiwa. Dan kewajiban seorang muslim ketika mendengar ayat seperti ini hendaklah dia beriman dan menetapkan sifat Allah SWT sebagaimana datangnya tanpa dia menyerupakan sifat tersebut dengan sifat makhluk tanpa dia menafikan sifat tersebut dari Allah SWT demikian pula tidak boleh dia mentakif dan tidak boleh dia mentashbih tidak boleh dia mentahrif yaitu mengubah maknanya yang mengubah maknanya dari makna yang diketahui oleh oleh orang Arab. Karena sebagian ketika datang ya e, ayat atau hadis yang isinya adalah sifat di antara sifat-sifat Allah berusaha untuk lari. Dan dia berusaha untuk mengubah maknanya dari makna yang ma'ruf, yang maklum diketahui oleh orang-orang Arab. Dan ini adalah tentunya sebuah penyimpangan di dalam nama dan juga sifat Allah Azza wa Jalla. Kewajiban seorang muslim adalah menetapkan sifat tersebut sebagaimana datangnya tanpa dia menyerupakan sifat tersebut dengan sifat makhluk. Karena Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Dan Allah mengatakan hal ta'lamu lahu samia. Apakah engkau mengetahui sesuatu yang sebanding setara dengan Allah? Dan Allah mengatakan fala tadribu lillahi al-amsal. Maka janganlah kalian menjadikan yang sebanding dengan Allah. Dan Allah mengatakan walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sebanding dan serupa dengan Allah Azza wajalla Maka kita katakan Allah beristiwa yaliku bijalalihi. Allah SWT memiliki sifat istiwa di atas arsh sesuai dengan keagungan Allah. Dan tidak sama istiwanya Allah dengan istiwanya makhluk. Karena Allah telah mengabarkan di dalam ayat yang banyak bahasanya tidak ada yang serupa dengan Allah Azza wa Jal. Ar-Rahmanu 'alal Arshistawa Ar-Rahman beristiwa di atas Arsh sesuai dengan keagungan Allah dan kita tidak diberitahu tidak diberitahu tentang bagaimananya. Kita hanya diberitahu oleh Allah bahwasanya Allah beristiwa. Dan makna istiwa maklum. Tetapi tata caranya dan bagaimananya maka Allah SWT yang tahu. Allah tidak memberitahu kepada kita bagaimana tata cara Allah beristiwa. Seorang laki-laki pernah datang kepada Al-Imam Malik bin Anas rahimahullah. Al-Imam Malik bin Anas ini adalah guru dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Guru dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Datang Imam Syafi'i ke kota Madinah menimba ilmu diantaranya dari Al-Imam Malik bin Anas dan Al-Imam Malik bin Anas yang meninggal pada tahun 179 Hijriah. Imam Syafi'i berguru dari beliau bahkan menghafal kitab Al-Imam Malik yaitu kitab Al-Muwatta. Yang menghafal kitab ini dan mempelajari ilmu agama, mempelajari hadis dari Al-Imam Malik pernah datang seorang laki-laki kepada Imam Malik dan saat itu beliau ia adalah mufti dan juga pengajar di kota Madinah. Datang seorang laki-laki dan membacakan firman Allah Azza wa Jal yang baru saja kita baca yaitu Ar-Rahmanu 'alal 'arsy Kemudian laki-laki ini berkata kepada Imam Malik, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Kaifa istawa? Allah SWT beristiwa di atas arsh. Kaifa istawa? Lalu bagaimana cara beristiwanya? datang dan membacakan ayat ini kemudian tanya kaifastawa bagaimana cara beristiwa Allah berarti yang dia tanyakan apanya kifiyahnya bagaimana Allah beristiwa ketika mendengar pertanyaan yang yang diucapkan oleh laki-laki ini maka al-Imam Malik mengatakan sebuah ucapan yang masyhur yang beliau mengatakan al-istiwa'u ma'lum al-istiwa'u ma'lum. Yang namanya istiwa atau makna istiwa di dalam bahasa Arab itu adalah ma'lum. Orang yang pernah belajar bahasa Arab dan dia mengenal bahasa Arab maka dia mengetahui makna istawa. Apa maknanya? Yaitu ala wartafa'a wastaqarra wasa'ida. Al-istiwa'u ma'lum kata beliau. Istiwa itu adalah sesuatu yang maklum maknanya di dalam bahasa Arab. Kemudian beliau mengatakan wal kaifu majhul. Adapun tata caranya, keifiyahnya, maka ini adalah majhul, tidak kita ketahui. Al wal kaifu majhul dan keifiyahnya adalah majhul, tidak kita ketahui. Karena kita tidak pernah melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga tidak mengabarkan di dalam Al-Qur'an. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnah yang sahihah tidak mengabarkan bagaimana cara Allah beristiwa. Wal kaifu majhul dan tentang bagaimananya yaitu bagaimana Allah beristiwa maka ini majhul tidak kita ketahui. Kemudian beliau mengatakan wal imanu bihi wajibun. Dan beriman bahwasanya Allah beristiwa adalah wajib. Beriman bahwasanya Allah beristiwa adalah wajib karena kita diwajibkan untuk beriman dengan apa yang datang di dalam Al-Quran dan apa yang datang di dalam Sunnah berupa sifat-sifat Allah Azza wa Jal. Maka harus kita imani sebagai orang yang beriman. Beriman dengan apa yang ada di dalam Al-Quran, demikian pula apa yang ada di dalam Sunnah Rasulullah SAW berupa nama-nama dan juga sifat Allah Azza wa Jal. Wal imanu bihi wajibun dan beriman bahwasanya Allah beristiwa adalah wajib Wajib bagi seorang muslim meyakini dan beriktikad, berakidah bahwasanya Allah beristiwa. Karena Allah SWT mengabarkan di dalam Al-Quran Allah beristiwa. Demikian pula Rasulullah SAW mengabarkan di dalam As-Sunnah bahwasanya Allah beristiwa. Maka wajib kita imani. Kemudian beliau mengatakan was anhu bid'atun. was anhu bid'atun dan bertanya tentang bagaimananya adalah bid'ah. Bertanya tentang bagaimananya, yaitu seperti yang diucapkan oleh laki-laki tadi. Mengatakan keifasawa, bagaimana Allah beristiwa? Maka ini adalah bid'ah, sesuatu yang baru yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhu. Para sahabat radhiyallahu yang mereka adalah contoh bagi kita di dalam masalah agama di dalam masalah akidah, di dalam masalah ibadah, di dalam masalah muamalah dan juga akhlak. Tetapi tidak ada di antara mereka padahal mereka membaca Al-Qur'an sebagaimana kita juga membaca Al-Qur'an. Tidak ada di antara mereka ketika membaca bahwasanya Allah beristiwa di atas arsy, tidak ada di antara mereka yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kaifastawa?" Bagaimana Allah beristiwa? Ini tidak pernah diucapkan oleh para sahabat radhiyallahu Kenapa demikian? Karena mereka tahu bahwasanya keifiahnya ini bukan ilmu kita. Allah hanya mengabarkan bahwasanya Allah beristiwa, tetapi Allah tidak mengabarkan tentang bagaimananya. Oleh karena itu para sahabat radhiyallahu anhum ya kita beriman sebagaimana mereka beriman, beriman bahwasanya Allah beristiwa dan maknanya adalah maklum dan tidak boleh kita membagaimanakan demikian pula tidak boleh kita bertanya bagaimana Allah Azza wa Jal beristiwa. Ini adalah asar dari Al-Imam Malik yang menunjukkan kepada kita bagaimana e, beliau rahimahullah bersikap di dalam ya di dalam ayat-ayat sifat dan juga e, hadis-hadis yang berkaitan dengan sifat Allah Azza wa Jalla. Di antaranya adalah istiwa, maka kita wajib untuk mengimani dan bertanya tentang bagaimananya adalah sebuah bid'ah dan e, kewajiban kita adalah mengimani dan e, e, mengetahui bahwasanya makna istiwa adalah makna yang maklum ya tetapi keifiyahnya dan bagaimananya ini tidak diketahui oleh kita. Ya Allah Subhanahu sekali lagi hanya mengabarkan bahwasanya Allah memiliki sifat tersebut tetapi Allah tidak mengabarkan tentang bagaimananya. Baik. Kemudian beliau mengatakan summastawa 'alal arsy thumma 'alal arsh. Kemudian Allah SWT beristiwa di atas arsh. Fi sittati mawadhi' pada enam tempat yaitu di dalam Al-Qur'an. Artinya firman Allah tsumma 'alal arsh ini Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an enam kali dengan lafaz yang sama. Yang pertama adalah di dalam surat Al-A'raf, ya kemudian eh, surat Yunus, kemudian surat Al-Furqan, kemudian surat As-Sajdah, demikian pula surat Ar-Ra'd, dan demikian pula surat Al-Hadid. Ini ada enam ayat di dalam Al-Quran dengan lafaz yang sama yaitu Thumma stawa alal arsh. Kemudian Allah swt beristiwa di atas arsh. Dan ini juga menunjukkan kepada kita bahwasanya di antara sifat Allah adalah al-istiwa. Maka harus kita imani sebagaimana datangnya tanpa kita mentahrif tanpa kita mentakwil sifat tersebut dengan sifat yang lain. Saya sebutkan di sini ucapan dari Ibnu Katsir rahimahullah ketika beliau menafsirkan ayat ini. itu ayat yang berkaitan dengan istiwa Allah azza wajal. Berkata Al-Imam Ibn Kathir Dan beliau adalah yang mengarang tafsir Ibnu Katsir yang ma'ruf. Beliau mengatakan wa amma qauluhu ta'ala thumma sawa 'alal arsy. Dan adapun firman Allah Azza wa Jalla thumma sawa 'alal arsy falin nasi fi hadzal maqami maqalatun katsiratun jiddan. Beliau mengatakan adapun firman Allah thumma sawa 'alal arsy maka manusia di dalam masalah ini memiliki pembicaraan yang banyak. Laisa hadza maudhi'a Ini bukan tempatnya untuk memperluas pembicaraan. Dan beliau mengatakan wa nama yuslaku fi, fi hadzal maqami madhhabus salafus salih. Beliau mengatakan yang harusnya kita lakukan, sesungguhnya yang kita lakukan di dalam permasalahan seperti ini adalah melakukan dan juga meyakini madhab as-salafis salih, para pendahulu kita yang saleh. Siapa mereka? Malik wal Auza'i wal Thawri wal Laith ibn Sa'ad wal Syafi'i wa Ahmad bin Hanbal wa Ishaq ibn Rahuyah wa ghairihim. Kemudian beliau menyebutkan nama-nama orang yang saleh dan para pendahulu kita yang saleh yang kita jadikan contoh di dalam masalah ini yaitu di dalam yang berakidah di dalam berakidah eh, di antaranya adalah di dalam masalah nama dan juga sifat di antaranya adalah Imam Malik yang tadi kita sebutkan ucapannya wal Auza'i demikian pula al Auza'i wa Tsauri demikian pula al Imam Al tsauri yaitu Sufyan Al tsauri wal Laits bin Sa'ad demikian pula al Laits ibnu Sa'ad wasy Syafi'i Demikian pula Imam Syafi'i. Karena e, beliau yaitu Imam Syafi'i akan kita sebutkan ucapan-ucapan beliau bahwasanya akidah beliau adalah sebagaimana imam-imam yang lain yaitu Imam Malik, ya Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah dan juga imam-imam ahlu sunnah yang lain. Yaitu mereka di dalam masalah akidah berpegang pada Al-Quran dan juga sunnah dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhu. Dan insya akan kita sebutkan ucapan beliau yaitu Imam Syafi'i di dalam masalah nama dan juga sifat Allah. Wa Ahmad bin Hanbal, demikian pula Imam Ahmad bin Hanbal. Wa Ishaq bin Rahuyah wa ghairihim dan juga selain mereka min a'immati al-muslimina qadiman wa haditsan. Dari kalangan imam-imam kaum muslimin baik yang dahulu maupun yang sekarang. Artinya mereka memiliki madhab yang syaf, yang sama di dalam masalah nama dan juga sifat Allah Azza wa Jalla. Bagaimana mazhab mereka? Wahwa kata Imam Ibnu Katsir, wahwa imraruha kama ja'at. Mazhab salaf adalah menjalankan dalil-dalil tersebut sebagaimana datangnya. Ya, kita terima sebagaimana datangnya. Allah mengabarkan bahwasanya Allah beristiwa di atas arsh maka kita mengatakan Allah beristiwa di atas arsh. Kita kita jalankan sebagaimana datangnya min ghairi takyifin tanpa kita mentakif. Itu tanpa kita memisalkan dengan sebuah misal atau menyerupakan dengan sebuah perumpamaan. Mengatakan bahasanya e, istiwa Allah adalah seperti ini. Dia mengatakan bahasanya istiwa Allah adalah seperti ini. Maka ini tidak boleh karena ini adalah takyif. Wala tashbihin demikian pula tidak boleh mentasbih yaitu menyerupakan Allah dengan makhluk. Dengan mengatakan bahwasanya istiwa Allah sama dengan istiwa makhluk. Ini tidak boleh. Madhab salaf ya madhab salaf bukan demikian. Ya mereka beriman dengan istiwa Allah tetapi tanpa mentakyif dan juga tanpa mentasbih, tanpa menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Wala ta'tilin. Demikian pula tidak boleh mentaktil. Mentaktil artinya adalah menafikan. Allah mengatakan istawa, kemudian kita mengatakan Allah tidak beristiwa. Ini namanya mengingkari, ini namanya menafikan apa yang Allah tetapkan dan ini tidak boleh. Ya kewajiban kita kita adalah menetapkan tetapi tidak boleh kita menyerupakan wadh-dhahiru al-mutabadiru ila azhanil musyabbihin manfiyun anillah apa yang ada di dalam benak dan juga pikiran orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya maka ini manfiyun anillah maka ini dinafikan dari Allah apa yang ada di dalam pikiran ya sebagian manusia yang menyerupakan Allah dengan makhluk maka ini manfiyun anillah ini dinafikan dari Allah ya ini dinafikan dari Allah fa innallaha la yushbihuhu syai'un min khalqihi karena sesungguhnya Allah ini tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah ya tidak ada makhluknya yang serupa dengan dengan Allah laisa wa laisa kamitsli syai' wa huwas samiul basir dan laisa kamitsli syai' wa huwas samiul basir tidak ada yang serupa dengan Allah dan dia adalah zat yang maha mendengar lagi maha maha melihat. Kemudian beliau mengatakan balil amru kama qala al-a'immatu minhum Nu'aim Ibnu Hammad Al-Khuzai al Bukhari. Kemudian eh, Ibnu Katsir mengatakan bahkan perkaranya adalah seperti yang diucapkan oleh para imam di antaranya adalah Nu'aim Ibnu Hammad Al-Khuzai. Nuaim ibn Hamad al Kuzai ini adalah guru dari al-Imam al-Bukhari. Beliau mengatakan, "Man syabbahallaha bi khalqihi faqad kafara, wa man jahada ma wasafa Allah bihi nafsahu faqad kafar." Barang siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Ini ucapan Nuaim dan beliau adalah guru dari Imam Bukhari yang memiliki kitab Sahih Al-Bukhari. Beliau mengatakan, Barang siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluk Fakat kafar Maka sungguh dia telah kafir Barang siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluk Mengatakan bahasanya istiwa Allah sama dengan istiwa makhluk misalnya Atau mengatakan bahasanya pendengaran Allah sama dengan pendengaran makhluk Fakat kafar Maka sungguh dia telah kufur Kemudian beliau mengatakan Waman jahada Ma wasafallahu bihi nafsahu fakat kafar dan barang siapa yang mengingkari sifat yang sudah Allah sifatkan untuk dirinya, maka sungguh dia telah dia telah kafir. Mengetahui bahasanya Allah telah menetapkan di dalam Al-Qur'an bahasanya Allah memiliki sifat ini dan sifat itu. Kemudian dia mengingkari sifat tersebut, maka sungguh dia telah dia telah kafir. Kemudian beliau mengatakan, Walaysa fima wasafallahu bihi nafsahu wala rasuluhu tashbih maka tidak ada di dalam apa yang Allah sifatkan demikian pula apa yang disifatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara sifat-sifat Allah tasbih tidak ada di dalamnya penyerupaan ini adalah ucapan ya Ibnu Katsir dan beliau adalah yang bermadzhab Syafi'i yang mengucapkan ucapan yang sangat uh, yang sangat benar dan sangat bermanfaat yang intinya adalah bahwasanya madhab e, salaf para pendahulu kita mereka menjalankan apa yang datang ia di dalam Al-Qur'an dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana datangnya tanpa menyerupakan sifat-sifat Allah tersebut dengan sifat-sifat makhluk demikian pula tanpa kita mengingkari sifat-sifat Allah tersebut. Baik, kemudian akan saya bacakan di sini ucapan dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang berkaitan dengan nama-nama Allah dan juga sifat-sifatnya. Berkata Al-Imam Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris rahimahullah, "Al-qaulu fi sunnah allati ana 'alaiha." Dan pendapatku yang aku berada di atasnya. Ini adalah pendapat beliau dan juga mazhab beliau rahimahullah. Wa ra'aitu ashabana 'alaiha. Dan aku melihat bahwasanya orang-orang yang berguru dariku yaitu murid-muridku mereka juga berakidah dengan akidah seperti ini ahlul hadith alladzina ra'aituhum pendapat ahlul hadith para ahli hadith yang aku telah melihat mereka wa akhadtu anhum dan aku telah mengambil ilmu dari mereka itu guru-guru beliau rahimahullah mithlu sufyan di antaranya adalah sufyan wa malik demikian pula imam malik bin anas wa ghairuhuma demikian pula yang selain keduanya. Beliau ingin menceritakan ya akidah beliau yaitu akidah Imam Syafi'i, demikian pula akidah murid-muridnya, demikian pula akidah guru-guru yang beliau telah berguru dari mereka. Ya, apa yang menjadi akidah mereka? Al-iqraru bi syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Mengakui dengan syahadat la ilaha illallah menetapkan dan bersaksi la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah dan bahwasanya Muhammad adalah rasulullah kemudian beliau mengatakan wa anna Allah taala ala arsyhi fi fi samaihi yaqruhu min khalqihi kaifa syaa dan bahwasanya kata beliau yaitu kata Imam Syafi'i dan bahwasanya Allah di atas arsy dan bahwasanya Allah di atas apa? Di atas arsy fi fi sama'ihi, di langitnya. Yaqrubu min khalqihi kaifa dan Allah mendekat kepada makhluknya sesuai dengan kehendak Allah Azza wajal. Wa anna Allah taala yanzilu ila sama'id dunya kaifa dan bahwasanya Allah turun ke langit dunia sesuai dengan kehendak Allah Azza wajal. Ini adalah ucapan Al-Imam al syafii Muhammad bin Idris dan ini adalah akidah beliau dan akidah murid-murid beliau. Demikian pula akidah guru-guru beliau menunjukkan bagaimana kesepakatan para pendahulu kita ya di dalam masalah ini mereka meyakini bahasanya Allah beristiwa di atas arsh ya sesuai dengan apa yang Allah kabarkan di dalam Al-Quran dan dikabarkan oleh Rasulullah SAW di dalam sunnah sesuai dengan keagungan Allah Azza wa Jalla. Baik. Kemudian setelah itu beliau menyebutkan firman Allah, Ya Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka Dan juga firman Allah tentang Isa. Allah SWT mengatakan kepada Nabi Isa alaihissalam, Ya Isa, wahai Isa, inni mutawafik. Sesungguhnya aku akan aku mewafatkanmu. Dan makna dari mewafatkan di sini adalah menidurkan beliau. ini adalah pendapat yang lebih kuat Bahasanya makna yatawaffa di sini adalah menidurkan beliau. Wa rafi'uka ilai dan aku mengangkatmu kepadaku. Aku mengangkatmu kepadaku. Wahai Isa, sesungguhnya aku menidurkanmu yaitu menjadikan beliau tidur kemudian mengangkat Nabi Isa kepada Allah. Mengangkat Nabi Isa kepada Allah. Dan ini menunjukkan bahasanya Allah SWT di atas. Karena Allah mengatakan wa ilai dan aku akan mengangkatmu dan yang dinamakan dengan mengangkat adalah diangkat dari bawah ke atas. Wa ilai, Aku akan mengangkatmu yaitu mengangkat Nabi Isa ke atas. Kemudian Allah mengatakan di dalam ayat yang lain barrafa'ahullahu ilaihi. Bahkan Allah SWT mengangkat beliau ke atas. Yaitu mengangkat beliau kepadanya, mengangkat beliau kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini juga menunjukkan kepada kita bahwasanya di antara sifat Allah adalah al-ulu. Di antara sifat Allah adalah berada di atas. Karena Allah SWT mengatakan kepada Nabi Isa alaihissalam bahwasanya Allah akan mengangkat beliau yaitu mengangkat ke langit. Dan di dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya di antara ya tanda-tanda kiamat yang besar ya tanda-tanda kiamat yang kubra adalah nuzulu Isa ibnu Maryam, turunnya Nabi Isa alaihissalam. Jadi keyakinan kita yang sebagai orang beriman bahwasanya beliau diangkat oleh Allah Azza wa Jal ke atas yaitu ke langit dan kelak di akhir zaman Allah SWT akan menurunkan beliau kembali ke bumi dan turunnya beliau adalah tanda di antara tanda-tanda besar hari kiamat. Barrafa'ahullahu ilaih bahkan Allah SWT mengangkat beliau kepadanya dan mengangkat artinya adalah dari bawah ke atas. Dan ini menunjukkan di antara sifat Allah adalah al-ulu. Kemudian setelahnya beliau menyebutkan firman Allah ilaihi yas'adu al-kalimu tayyibu wal amalu salih yarba'u. Kepadanya lah naik al-kalimu tayyib. Al-kalimu tayyib adalah ucapan yang baik. Seperti misalnya tilawatul Quran, yang membaca Al-Quran. Demikian pula zikir, kemudian doa. Maka ini adalah al-kalimu at-tayyib. Ilaihi yas'adu al-kalimu tayyib. Ya kepada Allah lah naik ucapan-ucapan yang baik. Ya yas'ad artinya adalah naik. Yang menunjukkan bahasanya al-kalimu thayyib yaitu ucapan-ucapan yang baik yang merupakan ibadah ini naik ke atas maksudnya adalah kepada Allah. Karena Allah mengatakan ilaihi kepadanya lah yaitu kepada Allah naik ucapan-ucapan yang baik. Naik kepada siapa? Kepada Allah. Dan ini menunjukkan bahwasanya di antara sifat Allah adalah di atas. Allah swt adalah fil ulu Allah SWT di atas ilaihi yas'adu al kalimu tayyib wal amalu salihu yarfa'u. demikian pula amal saleh diangkat oleh Allah Azza wa jadi amal saleh dinampakkan kepada Allah demikian pula ucapan yang baik juga dinampakkan kepada Allah Azza wa Jal. dan ini menunjukkan sekali lagi bahwasanya di antara sifat Allah adalah di atas dan ini harus kita yakini Kemudian setelahnya beliau menyebutkan firman Allah yang berkaitan dengan e, Nabi Musa dan juga Fir'aun. Allah mengatakan, ya menghikayahkan tentang ucapan Fir'aun. Ya Haman, ya Haman ubnili, sarhal la'alli ablughul asbab. Fir'aun mengatakan, ya kepada Haman. Dan Haman ini adalah pembantunya Fir'aun, wazirnya Fir'aun, menterinya Fir'aun. Dia mengatakan kepada Hamah, Ibnili sorha. Dalam engkau membangunkan untukku bangunan yang tinggi. Dalam engkau membangunkan untukku bangunan yang tinggi. Sorhan adalah al-mabna al-ali, ya bangunan yang tinggi. Wahai Haman, bangunkan untukku bangunan yang yang tinggi. Apa tujuannya? La'alli ablughul asbab. Mungkin aku akan mendapatkan sebab-sebab apa maksudnya? as samawati fa'attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adunuhu kadhiba. Yaitu sebab-sebab yang aku bisa ke langit. Yang dengannya aku bisa melihat Tuhannya Musa. Ya bangunkan aku sebuah bangunan yang tinggi yang dengannya nanti aku bisa melihat Tuhannya siapa? Tuhannya Musa. Wa inni la'adunnuhu kadhiba dan sungguh aku menyangka dan meyakini bahwasanya Musa adalah seorang pendusta. Ya ini diucapkan oleh Fir'aun karena sebelumnya Nabi Musa alaihissalam mengabarkan kepada Fir'aun bahwasanya Allah di atas, bahwasanya Allah di atas sehingga Fir'aun ingin mengejek Nabi Musa dan ingin mendustakan Nabi Musa. Ketika mendengar dari Musa bahwasanya Allah di atas, dan bahasanya Rabbnya Musa berada di atas dan ini adalah keyakinan kita maka Fir'aun ia ingin mendustakan apa yang diucapkan oleh Nabi Musa dan juga mengejek apa yang dia ucapkan sehingga dia berkata kepada Haman ibnili sorha la'alli ablughul asbab hendaklah engkau wahai Haman membangunkan untukku sebuah bangunan yang tinggi yang dengannya aku bisa melihat Tuhannya Musa dan ini maksudnya adalah diucapkan oleh Fir'aun untuk me menghinakan dan juga untuk mendustakan Nabi Musa alaihissalam. Wa inni adunnuhu kadiba dan sungguh aku meyakini bahwasanya Musa adalah seorang pendusta. Jadi keyakinan Nabi Musa alaihissalam bahwasanya Allah di atas. Adapun keyakinan Fir'aun maka tidak demikian. Oleh karena itu orang yang meyakini bahwasanya Allah di atas, maka dia telah meyakini keyakinan Nabi Musa dan barang siapa yang mengingkari maka dia telah meyakini apa yang diyakini oleh Fir'aun. Yang meyakini seperti yang diyakini oleh Fir'aun. Dan kita ya sebagai seorang muslim yang beriman kepada Rasulullah SAW maka kita beriman dengan apa yang datang dari beliau baik berupa Al-Quran maupun berupa sunnah beliau SAW di antaranya adalah keyakinan bahwasanya Allah SWT berada di atas. Nah, kemudian setelah itu beliau menyebutkan firman Allah, "Aamintum man fis sama' ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya Apakah kalian wahai orang-orang kafir merasa aman dengan zat yang berada di atas? Aamintum man fis sama'? Apakah kalian wahai orang-orang kafir merasa aman dengan zat yang yang berada di atas yaitu siapa? Allah. Amintum man sama. Apakah kalian merasa aman dari azabnya? Ia merasa aman dari zat yang berada di atas. ayak bikumul arda fa idza hiya Kalian merasa aman dari azab Allah yang berupa ya Allah goncangkan bumi yang menenggelamkan kalian. Ya apakah kalian merasa aman dari zat yang berada di atas yang bisa mengguncangkan bumi ini dan menenggelamkan kalian. Am amintum man fis sama ayyursila alaikum hasiba. Ataukah kalian merasa aman dengan zat yang berada di atas? Ya, merasa aman dengan zat yang berada di atas yaitu Allah Azza wajal ketika Allah mengirim kepada kalian hasibah. Dimaksud dengan hasibah adalah al-hijaratu saghirah yaitu batu-batu yang kecil. Apakah kalian merasa aman diadab oleh Allah dengan diturunkan kepada kalian, dikirim kepada kalian batu-batu yang menghujani kalian? Fasata'lamuna kaifa nadhir. Maka kalian akan mengetahui bagaimana peringatan dari Allah Azza wa Jalla. Firman Allah, amintum man fis sama?" Demikian pula firman Allah, "Am amintum man fis sama?" Apakah kalian merasa aman dengan zat yang berada di atas menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya di antara sifatnya adalah berada berada di atas. Yang dimaksud dengan fis sama di sini adalah ala sama. Fis sama maksudnya adalah ala sama. Seandainya yang dimaksud dengan as sama di sini adalah langit yang dibangun yang yang di, yang dibangun yang di atas kita, maka makna dari fi di sini adalah ala yaitu di atas langit. Ya, apakah kalian merasa aman dengan zat yang berada di atas di atas langit. Tapi kalau maknanya uh, uh, fi ya di sini bisa juga diartikan asma di sini adalah ulu. Ya fil ulu. Jadi apakah kalian merasa aman dengan zat yang berada di atas? Ya bisa diartikan berada di atas yaitu fis sama berada di atas atau diartikan alas sama yaitu berada di atas berada di atas langit dan keduanya adalah makna yang yang benar menunjukkan kepada kita bahwasanya di antara sifat Allah adalah berada di atas. Nah, Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan di dalam eh, masalah ini yaitu di dalam sifat Allah al-istiwa dan mungkin pula eh, sifat Allah al maulu Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Kemudian kita lanjutkan dengan tanya jawab baik yang berkaitan dengan materi yang sudah kita sampaikan atau materi yang lain. Nah, untuk pertanyaan pertama bisa kita e, dengarkan dan disampaikan langsung e, secara langsung. Nah, pertanyaan apabila kita menetapkan sifat istiwa. Ya seakan-akan Allah SWT ya seperti makhluk ya yang memerlukan dimensi ruang dan waktu. Demikian ya. Kita sudah sampaikan berulang kali bahasanya ketika seseorang menetapkan sifat di antara sifat-sifat Allah, maka hendaklah ada senantiasa ya di hadapannya firman Allah laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah Azza wajalla. Laisa kamitslihi syai'. Tidak boleh kita menyerupakan sifat tersebut dengan sifat Allah. Jadi kita tetapkan Allah SWT beristiwa tetapi tidak boleh kita serupakan istiwa Allah dengan istiwa makhluk. Ya kemudian mengatakan seandainya Allah beristiwa berarti Allah butuh dengan arsh. Sebagaimana ya seseorang ketika beristiwa di atas kapal maka dia membutuhkan kapal tersebut Seandainya kapal tersebut hancur, maka dia akan jatuh dan seterusnya. Ini adalah istiwa makhluk. Sesuai dengan kelemahan dia. Adapun istiwa Allah, maka kita katakan yaliku bijalalihi. Ya, sesuai dengan keagungan, Allah tidak sama dengan istiwa makhluk. Ya, tidak sama tidak sama dengan istiwa makhluk. Jadi sama ya oh, kata-katanya itu istiwa tetapi lain hakikatnya. Dan saya berikan di sini pendekatan ketika kita dikabarkan dengan sebuah atau seekor hewan yang belum pernah kita lihat. Ada seorang teman misalnya, ia datang dengan eh, seekor hewan yang di dalam karung dan belum pernah kita lihat sama sekali. Kemudian dia mengabarkan bahwasanya hewan ini punya tangan. Hewan ini memiliki tangan. Paham tidak kita tentang makna tangan? Paham tidak? Paham. Apakah kita kemudian menyamakan bahwasanya tangan hewan tersebut sama dengan tangan kita? Tidak. Tapi kita memahami maknanya adalah tangan. Tetapi tidak kita samakan tangan hewan tersebut dengan tangan makhluk, dengan tangan kita. Ya, dengan tangan tangan kita. Padahal kita sama-sama apa? Makhluk. Dia adalah hewan yang diciptakan oleh Allah dan kita adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika dia mengabarkan bahwasanya hewan ini yang belum pernah kita lihat memiliki tangan ya dan kita yakini dia memiliki tangan bukan berarti kita apa ya bukan berarti kita menyamakan ya tangan hewan tersebut dengan tangan kita atau dengan tangan hewan yang lain tetapi kita paham makna tangan dan kita yakini bahwasanya tangannya berbeda ya eh, tangannya belum tentu sama dengan dengan tangan kita demikian pula ketika Allah azza wajalla mengabarkan bahwasanya Allah beristiwa di atas arsy Istiwa maknanya maklum. Maknanya maklum, maknanya diketahui oleh orang oleh, orang Arab. Tetapi ya tidak sama istiwanya Allah dengan istiwanya makhluk. Istiwanya makhluk sesuai dengan kelemahan dia. Adapun istiwanya Allah maka sesuai dengan keagungan Allah tidak sama dengan istiwanya makhluk. Allah taala a'lam. Nah. Baik. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Ya dari filsafat sama tasawuf? Filsafat dengan tasawuf. Boleh kita pelajari? Iya. Hmm. Bolehkah kita mempelajari filsafat dan juga tasawuf? Kita katakan bahwasanya kita di dalam berakidah, di dalam berakidah, ya di dalam menetapkan nama dan juga sifat Allah Azza wa Jalla, maka kita meniru apa yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhu. Demikian pula meniru apa yang dilakukan oleh para nabi dan juga para rasul. Yang Allah telah menguji mereka wassalamun alal mursalin. Ya keselamatan bagi orang-orang, bagi para putusan yaitu para nabi dan juga para rasul. Allah memuji mereka dan mengatakan bahasanya mereka selamat yaitu di dalam masalah akidahnya dalam masalah akidahnya kepada Allah Azza wa Jalla maka Allah SWT telah memuji para nabi dan juga para rasul Demikian pula para sahabat radhiyallahu anhum, mereka adalah contoh bagi kita di dalam berakidah, baik di dalam masalah nama dan juga sifat Allah dan juga yang lain, maka kita mencukupkan diri ah, dengan apa yang datang dari mereka. Mencukupkan diri dengan apa yang datang dari mereka, yaitu menetapkan apa yang ada di dalam Al-Quran, demikian pula yang ada di dalam Sunnah Rasulullah SAW, yang berupa nama dan juga sifat Allah Azza wa Jalla tanpa kita ia serupakan nama dan juga sifat tersebut dengan nama dan juga sifat makhluk tanpa kita nafikan dari Allah Subhanahu wa taala tanpa kita ubah maknanya. Inilah cara yang ringkas yang dilakukan oleh para pendahulu kita yang soleh dan kita jauhi tata cara yang dilakukan oleh ahlu filsafat dan demikian pula ahlu kalam. Ya, yang mereka memiliki jalan yang lain yang jauh yaitu dengan mengedepankan akal di dalam masalah nama dan juga sifat Allah Azza wa Jalla. Caranya salah, demikian pula hasilnya salah. Caranya jauh yaitu dengan menggunakan dengan menggunakan akal mereka di dalam menentukan nama dan juga sifat Allah SWT. Demikian pula hasilnya salah. Ini adalah sebuah kerugian yang besar. Sudah menggunakan cara yang salah, yaitu menggunakan akal. Kemudian yang kedua, eh, hasilnya juga tidak benar. Jadi yang kita lakukan secara ringkas adalah meniru apa yang dilakukan oleh para nabi dan juga para rasul, dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum, demikian pula oleh imam-imam yang diteladani yaitu Imam Syafi'i, Imam Malik, demikian pula Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal dan dan juga yang lain. Allah taala a'lam. Nah. cara menjawab pertanyaan dari anak tanyakan tentang Allah ada di mana dengan Allah, cara ya? yang dengan cara yang hmm. sangat mudah gitu. hmm. apakah disebut dengan orang yang tadi Allah di atas atau ya. bagaimana kita menjawab pertanyaan seorang anak yang mengatakan Allah di mana Pertanyaan ini pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada ya seorang budak wanita Beliau mengatakan, Aina Allah? Di manakah Allah? Maka budak wanita tersebut mengatakan, Fis sama Allah di atas. Dan ini menunjukkan ya cara menjawab apabila kita ditanya oleh anak kita, di manakah Allah kita katakan sebagaimana yang diucapkan oleh budak tadi. Dan ucapan tersebut atau jawaban tersebut diikrar oleh Nabi SAW. Kita katakan bahasanya Allah berada di atas. Allah berada di atas. Ini adalah ya jawaban yang ringkas yang kita berikan kepada seorang anak yang bertanya tentang di mana Allah Azza wa Jalla. Demikian pula pertanyaan orang lain meskipun dia adalah seorang yang dewasa, seandainya dia bertanya maka kita katakan Allah berada di atas. Allah di atas sebagaimana datang di dalam dalil. Nah, Baik, masih empat menit lagi sampai azan. Saat Kaitan pertanyaan saya mungkin di luar konteks ya, iya. luar materi tadi. Iya. Kalau kita bertawasul, wasilah kepada Rasulullah, eh, kepada Rasulullah dan orang di luar itu misalnya kepada saya, kepada yang makhluk-makhluk yang ini, maka itu masih ada karena biasanya kami itu di ini saya kebetulan dari Indonesia, iya. orang-orang Jawa ini masih berhubungan dengan misalnya sifat seperti itu apakah masih relevan selain kepada Allah dari dalam Oh, iya, sama. kasih. ya. Bagaimana tata cara bertawasul atau apakah bertawasul dengan orang yang soleh? Ya, maka ini diperbolehkan di dalam agama kita atau tidak? Dan juga bagaimana cara bertawasul yang dibenarkan? Karena e, di sekitar kita masih banyak di antara kaum muslimin yang bertawasul dengan orang-orang yang soleh. Baik, kita katakan bahasanya bertawasul yang disyariatkan ini ada tiga macam. Yang bertawasul yang disyariatkan ini ada tiga macam. Dan hendaknya seorang muslim menggunakan tiga macam ini dan eh, dan menghindari macam-macam yang lain. Yang bertawasul ya di dalam berdoa yaitu keinginan kita supaya doa kita dikabulkan oleh Allah dengan cara bertawasul maka tawasul yang disyariatkan hanya ada tiga. Tidak ada yang keempat, tidak ada yang kelima. tawasul yang disyariatkan ada tiga macam. Dan semuanya berdasarkan dalil yang sahih baik dari Al-Qur'an maupun dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah bertawasul ketika berdoa dengan menyebut nama Allah dan juga sifatnya. Allah SWT mengatakan Walillahi asma'ul husna Fada'uhu biha Allah SWT memiliki asma'ul husna Allah memiliki nama-nama yang husna. Fad'uhu biha, maka adalah kalian berdoa kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Yaitu seseorang ketika berdoa menyebut nama Allah Azza wa Jal dengan dan ini adalah pujian bagi Allah swt dengan harapan Allah swt mengabulkan doanya dengan menyebut nama tersebut. Seperti yang diucapkan oleh orang yang ingin mendapatkan ampunan dari Allah maka dia menyebut nama Allah Al-Ghafur. Mengatakan, Ya Ghafur, Ighfirli. Wahidat yang maha pengampun, ampunilah aku. Memohon kepada Allah ampunan, maka dia menyebut nama Allah Al-Ghafur. Ya Ghafur, Ighfirli. Wahidat yang maha pengampun, dan adalah kita memuji Allah SWT. Ighfirli, ampunilah diriku. Atau ketika seseorang ingin memberikan ingin diberikan rezeki oleh Allah, dan dia mengatakan, Ya Razak urzukni. wahidat yang memberikan rezeki, berikanlah aku rezeki. Ini namanya bertawasul dengan menyebut nama Allah Azza wa Jal. Ini adalah disyariatkan berdasarkan ayat tadi. Kemudian yang kedua adalah bertawasul dengan menyebutkan iman dan juga amal soleh. Yaitu ketika dia berdoa, menyebutkan bahwasanya dia beriman kepada Allah atau menyebutkan sebagian amal soleh yang dianggap itu adalah amal soleh yang ikhlas dan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW dengan harapan Allah SWT mengabulkan doanya ketika dia ketika seseorang tersebut menyebutkan iman dan juga amal solehnya dan dalilnya adalah firman Allah SWT ketika Allah menyebutkan sifat-sifat di antara sifat-sifat hamba-hambanya الذين يقولون الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب mereka lah yang mengatakan wahai Rabb kami innana amanna wahai Rabb kami sesungguhnya kami beriman faghfir lana dzunubana maka dalam engkau mengampuni dosa kami wa qina adzabannar dan jauhkanlah kami dari dan, dan, dan hindarkanlah kami jagalah kami dari neraka. Sebelum dia mengatakan faghfir lana dzunubana, dia mengatakan innana amanna. Sesungguhnya kami beriman. Artinya menyebutkan iman dia baru setelah itu dia berdoa kepada Allah. Demikian pula dalam firman Allah yang lain, innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Mereka mengatakan, "Rabbana innana sami'na munadiyan." Wahai Rabb kami, sesungguhnya kami mendengar seorang penyeru yang menyeru an aminu bi rabbikum supaya kalian beriman kepada Rabb kalian. Fa'amanna, maka kami beriman. Yaitu kami mendengar panggilan yang seorang yang menyuruh supaya kami beriman, maka kami beriman. Fa'amanna faghfir lana Kemudian baru setelah itu berdoa kepada Allah. Ini menunjukkan bertawasul dengan menyebutkan apa? Iman dan juga amal soleh. Dan di dalam sebuah hadis yang Rasulullah SAW yang menyebutkan kisah tiga orang yang terperangkap di dalam gua dan tertutup batu yang besar. Kemudian masing-masing berdoa kepada Allah dengan menyebut amal solehnya. Di antara mereka ada yang menyebutkan birul walidain, bagaimana dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Ada di antara mereka yang menyebutkan amanahnya, bagaimana dia memberikan ya e, seseorang haknya dan tidak mengkhianati. Dan ada di antara mereka yang menyebutkan ya ketika dia berdoa bahasanya dia meninggalkan perzinaan karena Allah Azza wa Jal. Kemudian Allah SWT mengabulkan doa ketiga orang tersebut sehingga ya bergeraklah batu tersebut ya setelah mereka berdoa kepada Allah dengan menyebutkan di antara amal solehnya menunjukkan bahwasanya di antara tawasul yang disyariatkan adalah bertawasul dengan menyebutkan iman dan juga amal soleh. Seandainya kita Ya sekali-kali kita berdoa kepada Allah dan mengatakan ya Allah Seandainya bacaan Quranku ini adalah aku lakukan ikhlas karena dirimu Maka e, hindarkanlah aku dari musibah Maka jadikanlah aku termasuk orang yang e, sukses atau lulus ujian misalnya Ya dia bertawasul kepada Allah dengan menyebutkan apa? Di antara amal solehnya makanya adalah tawasul yang diperbolehkan Tawasul yang ketiga adalah dengan meminta doa orang yang soleh. Meminta doa orang yang soleh. Dan dia masih hidup dan berada di depan kita. Meminta doa orang yang soleh dengan syarat dia masih hidup atau berada di depan kita atau mendengar ucapan kita ketika kita minta doa dari beliau. Dan ini juga ada dalilnya di dalam Al-Quran Allah SWT ya ketika menyebutkan ucapan anak-anak Nabi Ya'qub alaihissalam di dalam surat Yusuf. Ya ketika mereka merasa bersalah ya eh, apa yang sudah mereka lakukan kepada Nabi Yusuf alaihissalam, maka mereka mengatakan kepada bapaknya, "Ya abana, istaghfir lana dzunubana inna kunna khati'in." Ya wahai bapak kami, hendaklah engkau memohonkan ampun untuk diri kami Inna kunna khatiin sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berdosa. Kami adalah orang-orang yang bersalah. Di sini anak-anak beliau yang meminta doa dari bapaknya. Yang meminta doa dari Nabi Yakub alaihissalam yaitu didoakan supaya diampuni dosanya oleh Allah azza wa wajalla. Ya, dan perhatikan di sini mereka tidak meminta doa dari Nabi Ibrahim dan juga tidak meminta doa dari Nabi Ishak bapaknya Nabi Yakub. Padahal Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ishak lebih mulia dan lebih afdal daripada Nabi Yakub alaihissalam. Kenapa mereka tidak meminta doanya Nabi Ibrahim? Karena Nabi Ibrahim sudah meninggal dunia. Karena Nabi Ibrahim sudah meninggal dunia demikian pula Nabi Ishak. Mereka meminta doa dari orang yang soleh yang masih hidup yang ada di depan mereka. Dan inilah yang benar bukan meminta doa dari orang yang soleh yang sudah meninggal dunia. Baik itu seorang nabi atau seorang wali yang soleh atau seorang sunan misalnya. Tidak boleh kita meminta doanya meskipun dia adalah orang yang soleh kalau beliau sudah meninggal dunia. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan beliau adalah khalifah yang kedua ketika terjadi kemarau panjang di zaman beliau maka beliau meminta doanya Abbas ibnu Abdul Muttalib Padahal saat itu beliau berada di kota Madinah dan kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Tapi Umar dan juga para sahabat tidak ke kuburan Nabi untuk meminta doa beliau. Allah Taala Alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.